Al Imam At-Tahawi rahimallahu berkata, "Wa huwal mab'utsu ila 'amatil jinni wa kafatil wara." Dan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semua al-jin dan seluruh manusia bil haqqi wal huda dengan membawa kebenaran dan petunjuk wa bin nuri wad dengan membawa cahaya dan pelita sallallahu alaihi wasallam semoga salawat dan salam Allah tercurahkan kepada beliau ini masih ada kaitan dengan poin yang kemarin kita bahas bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah khatamul anbiya penutup para nabi. Dan bahwasanya sepakat ulama menyatakan barang siapa yang mengaku atau mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW maka dia telah keluar dari Islam. Kemudian disebutkan di sini di antara keutamaan atau keistimewaan Nabi SAW juga beliau diutus kepada seluruh umat manusia bahkan juga kepada al-jin. Ini berlainan dengan nabi-nabi sebelum beliau yang diutus hanya kepada kaumnya saja, tidak diutus kepada seluruh umat manusia. Adapun kepada jin, enam semua para rasul diutus kepada al-jin. Cuma ke istimewa Nabi Muhammad SAW seluruhnya harus mengikut kepada beliau. Kemudian kita baca syarah dari Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Humayyiz Inna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Huwa Rasulul A'zam Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang paling agung, yang paling mulia. Bahkan termasuk yang paling mulia di antara seluruh umat manusia. Sebagaimana Rasul mengatakan, Ana Sayyidu Waladi Adam. Aku adalah tuannya anak Adam. Artinya beliau adalah semulia-mulia para ambia dan semulia-mulia umat manusia di atas muka bumi ini. Warisalatuhu li jami'i saqarain. Dan ajaran beliau itu untuk seluruh umat manusia dan al-jin as yaitu al-jinni wal insi. Fakullu rasulin qablahu kana yursalu ila qaumi faqat. Setiap rasul sebelum beliau, sebelum Nabi kita Muhammad SAW, itu dahulu diutus kepada kaumnya secara khusus faqat. Ya. Amma huwa sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi SAW, fa innahu ursila ila jami'i saqalain. Namun beliau diutus kepada semua manusia dan al-jin. Maka dari sini pula sepakat para al-ulama barang siapa yang meyakini adanya seseorang yang dibolehkan keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW maka dia juga keluar dari al-Islam. Ini diantara nawaqid la ilaha illallah, nawaqidul Islam, diantara pembatal-pembatal keislaman yang disampaikan para ulama yaitu siapa saja yang meyakini ada seseorang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, Alaihi Wasallam, sebagaimana kata mereka dibolehkannya Khidir keluar dari syariat Nabi Musa alaihi assalam. Ini lebih khusus ditujukan kepada kelompok asufia, kelompok sufi, kelompok tasawuf yang mereka meyakini kalau seseorang itu sudah sampai tingkat wali, sampai tingkat ma'rifat ataupun hakikat atau yang lainnya, Kata mereka tidak ada lagi kewajiban mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Alaihi Eh, bahkan lebih parah dari itu, mereka meyakini wali-wali mereka lebih mulia dibandingkan Nabi, dibandingkan para ar-rusul. Ini mungkin sudah kita sampaikan dahulu ucapan seorang dari mereka mengatakan maqamun nubuwati fi barzakhin waikar rasuli wa junal wali. Kedudukan kenabian di alam barzakh nanti itu fuekar rasul eh, di atas sedikit eh, para rasul atau kerasulan wadunal wali namun di bawah apa wali jadi wali yang di atas nabi kemudian apa ar-rusul makanya mereka mengatakan apa seorang wali tidak perlu lagi mengikuti siapa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam karena itu doktrin mereka sejak awal agar apa umat dibodoh-bodohi umat di ditipu oleh mereka agar selalu taklid kepada mereka tidak lagi mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. ini sepakat ulama mengatakan orang itu bisa keluar dari Islam karena ajaran Al Rasul SAW itu untuk seluruh umat manusia. Beda dengan kalau dikatakan tadi bolehnya keluarnya khidir dari syariat Nabi Musa alaihissalam seperti dalam surat Al-Kahfi ini beda ceritanya. Karena apa? Nabi Musa memang diutus kepada kaumnya secara khusus, yaitu kepada Bani Israel. Tidak ada kewajiban bagi Khidir, Nabi Khidir untuk mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi assalam. Sebagaimana yang akan disampaikan nanti dalilnya, intinya kalau Rasul atau Nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu hanya dikhususkan untuk kaumnya saja. Maka dibolehkan bagi kaum yang lainnya tidak mengikuti ajaran para Rasul-Rasul tersebut sebagaimana kita tadi Khidir dan Musa. Nabi Khidir karena beliau bukan dari kaumnya Nabi Musa, maka tidak mengapa menyelisih syariat Nabi Musa alaihissalam. Namun Nabi kita Muhammad SAW dikarenakan diutus kepada seluruh umat manusia, tidak ada seorang pun yang boleh menyelisihi ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Umar bin Khattab membawa lembaran-lembaran Taurat, Rasul pun marah seraya mengatakan, "Laukana Musa hayyan lama ittiba lama wasi'au illa itibai. Seandainya Nabi Musa itu masih hidup sekarang, tidak ada kewajiban bagi beliau kecuali mengikuti ajaran Sama-sama sahabat Nabi Musa harus mengikuti Nabi Muhammad SAW kalau beliau apa masih hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW Demikian pula Nabi Isa yang akan keluar pada akhir zaman nanti. Beliau juga tidak ada kewajiban kecuali apa mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan mengajak kepada ajarannya sendiri tidak, namun mengajak kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. wasallam. Kama kala ta'ala sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus muai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Bagi seluruh umat manusia dan seluruh al-jin. Ini tugasnya Nabi Muhammad SAW untuk menebarkan kasih sayang kepada alam semesta. Namun, mungkin sudah sering juga kita sampaikan, Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam, eh bukan berarti beliau mengajak umat untuk berbuat eh kesyirikan atau mendiamkan berbuat syirik tidak. Namun tetap untuk apa umat di jauhkan dari kesyirikan dan itu adalah rahmatnya Nabi Muhammad SAW agar umat selamat dari kesyirikan dan dari azabnya di dunia maupun di akhirat. Demikian pula rahmat bagi semesta alam bukan berarti apa meyakini atau melegalkan pluralisme, ya mengakui semua agama sama. Ya, kita katakan tidak, tidak sama antara menyembah Allah ya yang Maha Esa dengan yang menyembah Yesus Kristus yang menyembah Buddha atau yang lainnya yang menyembah makhluk-makhluk yang bukan yang tidak berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Eh, rahmat semesta alam bukan berarti apa? Eh, dibolehkan kita mengikuti ajaran eh, pluralisme ataupun ajaran-ajaran yang sangat jauh daripada al-Islam, rahmat bagi semesta alam yaitu dengan kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW akan tersebar rahmat lil alamin. Waqala sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'itsu ila nasi amatan. Ini dalam hadis yang berkaitan dengan masalah lima keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelum beliau. Eh dalam awal hadis ini Rasul mengatakan uti tu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Aku diberi lima hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya ini. Dahulu para nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus, namun aku diutus kepada seluruh umat manusia. Ini dari sini jelas beda permasalahan seperti yang dikatakan oleh kelompok sufi. Nabi Khidir boleh keluar dari Nabi Musa, namun Nabi Muhammad SAW harus diikuti oleh seluruh umat manusia, bukan sebagaimana nabi-nabi sebelum beliau. Waqad arsalahu Allah taala bil haqqi wal huda. Eh adapun masalah nabi diutus kepada para al-jin, eh bisa dilihat dalam surat al-jin itu sendiri, demikian pula dalam surat al-ahqaf, eh Allah berfirman ketika Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan atau mendatangkan ya eh, para jin yang mengerumuni Nabi Muhammad SAW mendengarkan bacaan Al-Quran beliau. Kemudian mereka mengatakan, Ya kau mana ajibu da'i Allah. Wahai kaum kami, penuhilah panggilan da'inya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wasallam. Ini sebagai dalil bahwasanya para jin mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam dan beliau memang diutus kepada al jinni wal ins. Dan sepakat ulama mengatakan atau pula mengatakan jin tidak punya rasul dari kalangan mereka, dari kalangan jin. Ya, tidak ada rasul dari kalangan jin tidak ada. Namun mereka punya para dai-dai yang mana mereka menyeru kepada ajaran rasul-rasul dari kalangan manusia. Dan yang terakhir yaitu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad arsalahu Allah taala bil haqqi wal huda. Dan sungguh Allah mengutus beliau dengan membawa kebenaran dan petunjuk. Kama qala azza wa jalla sebagaimana Allah berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa kebenaran dan agama yang hak. Sebagai mentafsirkan yaitu membawa al-ilmu nafi' wal amal saleh, membawa ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh liyuzhirahu ala dini kulli untuk ditampakkan, untuk dimenangkan eh, ajaran beliau tersebut di atas semua agama walau karihal musyrikun meskipun orang-orang musyrikin tidak menyukainya atau membencinya. Di sini Allah mengatakan dia mengutus rasulnya bil huda dengan membawa petunjuk dan wadil hak. Tidak ada petunjuk dan agama yang hak kecuali apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa intuti tahtadu. Jika kalian mentaati Rasul, kalian pasti akan mendapatkan petunjuk. Artinya petunjuk hanya bisa diraih dengan mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan, dalam khutbatul hajah kita selalu membawakan apa ucapan beliau wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa arsalahu bin nuri al hadi ila sawai sabil. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa cahaya yang menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Sebagaimana Allah berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Sungguh dia yaitu Nabi Muhammad SAW telah datang kepada kalian atau sungguh Rasulullah SAW telah datang eh, kepada kalian dari Allah atau apa qad minallahi nurun telah datang kepada kalian cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yaitu ajaran Nabi Muhammad itu adalah cahaya yang menerangi manusia dari kegelapan syirik menuju kepada cahaya tauhid dari kegelapan kebid'ahan menuju kepada cahaya sunnah dari kegelapan eh, ke, kemaksiatan kepada cahaya ketaatan eh, seperti yang pernah diucapkan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ridhi bin Amir ketika Beliau mendatangi kemahnya Rustum, panglimanya eh, Romawi pada waktu itu. Dengan gagah berani sendirian membawa ya, kudanya dengan tombak yang dibawanya disobek-sobek permajani yang disiapkan oleh seorang panglima eh, Romawi Rustum pada waktu itu. Ya. Kemudian ketika dia ditawari apakah ingin mendapatkan harta, ditawarkan emas dan sebagainya, namun Ribi bin Amir mengatakan, ya Allah mengutus kita untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan eh, menuju kepada cahaya dan dari kesempitan dunia menuju kepada luasnya negeri akhirat. Ini yang dibawa oleh al-Islam, ini yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu cahaya, cahaya tauhid, cahaya sunnah dan cahaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tadi, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang mubin, kitab yang jelas yang menjelaskan. Fal Qur'anu huwa dhiyaul Al-Qur'an adalah pelita yang menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Wa huwa nuru dan Al-Qur'an adalah cahaya, pelita wa syifa lima fis sudur dan penawar obat bagi apa yang ada dalam dada atau hati manusia. Intinya di sini tidak akan mungkin seorang mendapatkan petunjuk kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kewajiban umat manusia hanya mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ini tidak dibolehkan seorang pun bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad Alaihi Wasallam karena beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Sebagaimana juga Allah berfirman, "Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'ah." Katakanlah Nabi Muhammad, "Wahai manusia, inni rasulullah ilaikum jami'ah." Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Ini eh, tidak boleh seorang pun boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al khulasa kesimpulan dari apa yang kita sampaikan sejak kemarin yaitu an Nabi Sallam huwa Nabiul Mukhtar. Nabi Muhammad SAW adalah nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah di Allah taala lisaqalain. Yang Allah utus beliau kepada al-jin wal ins bil huda dengan membawa petunjuk wa dinil dan agama yang hak wa huwa khatamul anbiya. Beliau adalah penutup para nabi, falaisa ba'dahu nabiun. Eh tidak ada nabi setelah beliau. Ini kesimpulan yang kita sampaikan pembahasannya dari pertemuan yang lalu dan juga pada hari ini. Kita sekarang masuk pada poin berikutnya. Setelah pembahasan masalah An-Nabi SAW, sekarang kita bahas tentang masalah Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, Wa innal Qur'ana kalamullah sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah. Minhu bada. Atau minhu bada'a. Darinya lah Al-Quran itu dimulai. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliaulah atau dialah yang memulai. Bila kaifiyatin kaulan. Yang mana kita tidak bisa mengetahui bagaimana eh, kalamullah tersebut. Bagaimana Allah berbicara. Dan itu betul-betul kalamullah secara hakikatnya. Kaulan wa anzalahu ala rasulihi wahyan. Allah menurunkan Al-Qur'an itu kepada rasulnya sebagai wahyu. Wa saddaqahul mu'minuna ala zalika haqqa. Dan orang-orang beriman membenarkan hal tersebut dengan sebenar-benarnya. Wa aikonu annahu kalamullah ta'ala bil haqiqah. Dan kaum mukminin yakin bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah Allah sesuai dengan hakikatnya Eh, bukan sesuatu yang majas. Laisa bimakhlukin kalamil barriyah. Al-Quran bukan makhluk sebagaimana ucapan manusia. Faman sami'ahu. Barang siapa yang mendengarkan Al-Quran. Faza'ama annahu kalamul basar faqad kafar. Barang siapa yang mendengarkan Al-Quran. Dan dia meyakini atau menyangka bahwasanya Al-Quran adalah ucapan manusia. Maka dia telah kafir Allah. Allah telah mencela orang-orang seperti itu. Wa abahu dan merendahkannya atau mencelahnya. Wa au'adahu bisaqar dan mengancamnya dengan neraka sakar. Haitsu qala ta'ala Allah berfirman eh, dalam surat Al-Mudaththir sa'uslihi sakar. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakar yaitu orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah ucapan manusia. Allah mengancamnya dengan masuk ke dalam neraka sakok. Falamma au'adallah falamma au'adallahu bisaqar liman qala in hadza illa qaulul bashar alimna wa aiqanna anna qaulu khaliqil bashar wala yushbihu qaulal bashar. Ketika Allah mengancam orang-orang tersebut dengan neraka sakar, yaitu orang-orang yang mengatakan tidak Al-Quran kecuali ucapan manusia, maka kita mengetahui dan kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah ucapan Khalikil Basar, penciptanya manusia dan tidak menyerupai ucapannya manusia. Ini ucapan Imam atau Hawi tentang Al-Quran adalah kalam Allah. Dan ini merupakan prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah Kata pensarah di sini, Al-Quran huwa kalam Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Adalah kalam Allah Ta'ala alal haqiqah. Sesuai dengan apa? Hakikatnya. Ini dikarenakan apa? Banyak orang yang mentakwil. Eh, di antaranya kelompok As'ariyah yang banyak menyebar di tengah-tengah kaum muslim di negeri kita ini. Mereka mengatakan bahwasanya kalam Allah itu Eh tidak secara hakikat. Ada yang mengatakan itu majas. Bahkan mereka kelompok asal yang mengatakan kalau Allah itu tidak bisautin wala harfin, bukan dengan suara dan bukan dengan huruf. Ya. Namun kalau Allah itu artinya kata mereka adalah bisikan hatinya Allah Subhanahu wa taala. Yang langsung dipahami oleh apa? Jibril. Kemudian Jibril membawanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita mendengar kelompok asaria menetapkan tujuh sifat, ya. Sifat kalam, sifat al-haya kehidupan, sifat uh, al iraja kehendak, sifat al-ilmu al kudra dan sebagainya. Tujuh sifat yang ditetapkan oleh kelompok asaria Di antaranya apa? Al-kalam. Sifat Allah berbicara, cuma mereka mentakwilnya. Kata mereka, ucapan Allah itu bukan ucapan dengan suara dan dengan huruf. Namun apa? Hanya sekadar bisikan hati ya, yang dipahami langsung oleh Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun al sunnah mengatakan kalam Allah al alal haqiqah. Ya, Al-Quran adalah kalam Allah secara hakikatnya dengan suara dan dengan apa huruf. Makanya Allah mulai Al-Quran dengan apa alif lam mim. Nah, alif lam ra itu merupakan apa Al-Quran terdiri daripada al-huruf. Ya, yang itu merupakan kalam Allah. Dengan, dengan begitu pula apa Allah bicara dengan suara yang didengar oleh malaikat Jibril. Mengapa mereka lari dari menetapkan hal seperti ini? Di antaranya apa? Atau mungkin kelompok yang lain, kelompok Mu'tazilah yang mereka tidak mau tidak mau mengimani tentang kalam Allah, mereka mengatakan kalau kita menetapkan Allah berbicara, nanti seperti makhluk punya apa? alat-alat pembicaraan, lisan dan sebagainya. Maka Al-Sunnah menjawab, tidak mesti yang namanya Allah berbicara harus memiliki apa? alat-alat seperti manusia atau menyerupai manusia. Jangankan antara al-khaliq dengan makhluk, antara makhluk saja yang namanya berbicara tidak harus memiliki apa? lisan. Ya. Contohnya apa? Pada hari kiamat nanti. Allah berfirman, "Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'adu arjuluhum bima kanu yaksibun." Dalam surat apa ini? Hah? Dalam surat Yasin. Ya, ini pentingnya hafal surat apa? Hmm. Yasin. Ya. Untuk apa? Untuk jadikan jalil, bukan untuk apa? Eh, malam Jumatan. Di sini Allah berfirman, "Al yauma al afahim." Pada hari ini yaitu pada hari kiamat, kami akan mengunci mulut-mulut mereka. waktu tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka akan berbicara kepada kami dan kaki-kaki mereka akan bersaksi atas apa yang mereka perbuat pada waktu di dunia. Di situ Allah mengatakan tangan-tangan manusia akan berbicara. Apakah harus tangan ini memiliki ya, mulut, memiliki apa, lisan dan seterusnya? Tidak harus. Demikian pula kaki-kaki kita. Demikian pula pada ayat yang lain. Salah surat e, kalau nggak salah Fusilat Allah mengatakan wa qalu juludihim lima syahidtum alaina. Mereka mengatakan kepada kulit-kulit mereka. Lima syahidum alaina. Mengapa kalian bersaksi atas kami? Maka apa jawaban kulit-kulit mereka? Kalu antakan Allah ala di antaka Kulit-kulit mereka mengatakan Allah yang menjadikan kita berbicara dan dia pula yang menjadikan seluruhnya apa? berbicara. Kulit manusia akan berbicara. Apakah harus punya mulut, punya lisan? Tidak harus. Ini antara makhluk saja seperti itu. Demikian pula pada waktu mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antaranya rintihan ya, apa pelepah kurma atau batang kurma yang dahulunya pernah dijadikan tempat berkhutbahnya Nabi SAW. Ketika dibuatkan mimbar baru, ya, batang kurma tersebut yang dahulunya sebagai mimbarnya Nabi SAW itu merintih ataupun merengek ingin untuk dijadikan ya, sebagai sandaran dari Nabi sebagai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak harus punya apa. Demikian pula ada batu-batu kata Nabi Sallam pada waktu beliau diangkat sebagai Nabi, ya mengucapkan salam kepada Nabi Sallam. Batu berbicara kepada Nabi Sallam, mengucapkan salam. Namun apa? Tidak harus punya mulut dan lisan. Ini antara makhluk saja seperti itu. Apalagi dengan apa? Al-Khaliq. Laisa kami sesuatu tidak sama dengan makhluk dan tidak sama dengan sesuatu Atap Tidak harus kalau Allah berbicara seperti manusia memiliki hal-hal seperti tadi yang kita sebutkan. Ya, intinya wajib bagi al-sunnah seorang mukmin untuk meyakini Allah berbicara sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya tidak sama dengan makhluknya. Wa Allah Musa taklima. Allah bicara dengan Nabi Musa dan lain-lainnya. Demikian pula di antara kalam Allah adalah Al-Quran Al Karim. Yang mana wajib kita tetapkan Al-Quran huwa kalamullah ta'ala ala haqiqah. Al-Quran adalah kalamullah sesuai dengan hakikatnya. Minhu bada'a. Dari Allah lah. Asal apa? Al-Quran tersebut. Ini semuanya membantah alil bidah. Ya. Makanya sebetulnya ya ini diantara hikmah apa? Diciptakannya alil alil bid'ah. Agar kita mau belajar. Ya, kalau nggak ada alil bid'ah, kita mungkin nggak belajar seperti ini. Karena ini apa? Ini semuanya untuk membantah alil bid'ah. Eh kalau zaman sahabat dahulu cukup dengan Al-Quran. Al-Quran kalamullah selesai sudah. Namun ketika Al-Bid'ah mulai menebarkan racun mereka, mengatakan Al-Quran makhluk, maka ya, bergegas para ulama menulis kitab-kitab membantah mereka. Mengatakan apa? Al-Quran kalamullah. Eh, dan dari Allah lah berasal Al-Quranul Karim tersebut. Karena apa? Kelompok Mu'tazilah misalnya, mereka mengatakan ketika Allah berbicara misalnya dengan Nabi Musa alaihissalam, pada waktu di Bukit Tur, itu bukan Allah langsung berbicara dengan Nabi Musa, tidak. Allah menciptakan pembicaraan di pepohonan, kemudian dari situlah Nabi Musa mendengarkan apa? Kalam Allah. Ya. Bukan dari Allah, namun dari apa? Dari pepohonan. Ya, itu takwilnya mereka dalam Al-Quran. Seperti itu kata mereka. Ini adalah takwil. Makanya Al-Sunnah mengatakan Al-Quran kalam Allah. Darinya lah berasal. Bukan dari Jibril. Eh, seperti tadi kelompok Asari yang mengatakan apa? yang menerjemahkan bisikan hatinya Allah, jiwanya Allah adalah Jibril. Ya. Kalam Al-Quran ini bukan dari Allah langsung, namun dari siapa? Jibril. Ini kelompok Asy'ariyah dan sebagainya. Adapun al Sunnah mengatakan Al-Quran kalam Allah darinya lah berasal. Dialah yang memulai mengucapkannya. Sebagian lain mengatakan wa ilaihi ya'ud. Eh dalam sebagian ucapan ulama al Sunnah yang lain dikatakan min hubada. Darinya lah berasal dan kepadanya lah akan kembali. Itu maksudnya pada waktu hari kiamat nanti sebelum terjadinya hari kiamat Allah akan mengangkat Al-Quran dari atas bumi ini. Yang hafal Al-Quran akan hilang hafalan tersebut. Demikian pula yang di mushaf akan diangkat Allah Subhanahu tidak akan lagi tertulis ayat-ayat Al-Quran. Nanti akan ada hal seperti kejadian sebelum hari kiamat yang wajib untuk kita meyakininya. Ini yang juga diucapkan oleh para ulama dahulu. Al-Quran, kalam Allah, jadinya berasal dan kepadanya lah akan kembali. Yaitu sebelum terjadi hari kiamat, Al-Quran diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma di sini tidak disampaikan oleh Imam atau Hawi. Yang lainnya menyampaikan hal itu. Wala nadri kaifa takallama bi subhanahu wa ta'ala. Tadi Imam Tahawi mengatakan bila kaifiyah. Tanpa kita apa? mengetahui bagaimananya Allah berbicara tersebut. Ini sudah kita sampaikan dalam masalah asma wa sifat tidak boleh kita apa membagaimanakan sifat Allah tersebut karena ini masalah yang gaib cukup kita mengimaninya saja. Demikian pula dalam masalah kalam Allah Kita yakin Al-Qur'an adalah Allah, Cuma bagaimananya ini wallahu a'lam tidak ada yang bisa mengetahuinya lakinnau kalamu haqiqatan au haqqan akan tapi Al-Qur'an itu adalah firmannya Allah secara hak eh, sebenar-benarnya wal kalamu sifatu kamalin sabitatilillahi taala al kalam itu merupakan sifat yang sempurna yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala kalau manusia saja tanpa pembicaraan atau kalau manusia tidak bisa berbicara ini apa suatu aib ya itu kalau manusia apalagi Allah Subhanahu wa taala walillahil masalul a'la dan Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi lagi dan ini merupakan sebuah kaidah kata para ulama kaidah bahwasanya setiap sifat yang sempurna bagi makhluk maka Allah lebih utama untuk apa memilikinya dan setiap sifat yang tercela yang kurang bagi makhluk, maka Allah lebih utama untuk disucikan darinya. Ini adalah sebuah kaidah juga dalam masalah apa asma wa, wa sifat. Eh, setiap sifat kesempurnaan bagi makhluk, ya, maka Allah lebih utama untuk apa memilikinya untuk tersifati dengannya. Seperti sifat apa al-kalam. Orang berbicara itu suatu sifat apa? Salah satu yang menyempurnakan ya keadaan manusia kalau manusia itu ditakdirkan dalam keadaan tidak bisa berbicara, ini adalah suatu aib. Ya. Maka itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Eh, maka sekali lagi sebuah kaidah dikatakan oleh para ulama, setiap sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh makhluk, maka Allah lebih utama untuk apa? memilikinya. Dan setiap sifat yang jelek bagi makhluk, maka Allah lebih utama untuk apa? dijauhkan dari sifat jelek tersebut. Ini kaidah secara apa? Secara umum, meskipun ada pengecualian-pengecualiannya nanti. Contoh apa? Misalnya sifat manusia itu punya apa? Punya keturunan misalnya. Ini sifat kesempurnaan. Namun untuk bagi Allah ini sifat apa? Sifat yang aib. Ya. Yang negatif. Maka apa? Ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid walam walam yulat. Ini adalah suatu hal yang eh, keluar daripada kaidah. Memang apa dikatakan para ulama secara umum setiap kaidah itu ada pengecualian-pengecualiannya. Eh, contoh misalnya apa? Dilarang kita apa? Mengucapkan ucapan kufur kecuali apa? Kalau terpaksa sudah apa celurit di leher misalnya dikalungkan di leher. Ini permasalahan apa berbeda kecuali keluar daripada apa? Kaidah. Ya, semua ya yang diharamkan dalam Al-Quran dilarang untuk kita memakannya kecuali kalau terpaksa cuma jangan apa jangan imbu jangan tanduk ya sesuai dengan keajarnya ad-daruratu eh, tuqaddar bi qadariha Sebab yang darurat itu disesuaikan dengan apa Kehajarnya. intinya bahwasanya setiap sifat sempurna bagi makhluk maka Allah lebih utama untuk tersifati dengannya dan setiap sifat yang jelek maka itu bagi makhluk maka Allah lebih layak untuk apa dijauhkan dari sifat tersebut di antaranya di sini apa al kalam kalam merupakan sifat kesempurnaan yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada kalam maka itu sifat yang apa yang aib Wadidu sifatu naksin. Lawan daripada sifat kalam. Artinya tidak bisa berbicara. Ini sifat yang kurang. Tanazza Allah subhanahu wa ta'ala anha yang mana Allah Subhanahu wa taala tersucikan darinya. Wa qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa takliman dengan sebenar-benarnya. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, kata-kata takliman wa kallamallahu Musa takliman ini sebagai penekanan bahwasanya Allah itu benar-benar berbicara ya sesuai dengan hakikatnya tidak apa majaz atau bukan majaz fal kalam sifatun sabitatun lahu kalam merupakan sifat yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala alal kaifiyati laiqa bi kamali wa jalalihi sesuai dengan apa yang Allah eh, kehendaki atau sesuai dengan apa kaifiyah bagaimana yang Allah yang sesuai dengan Allah atau yang sesuai dengan kesempurnaan dan kebesarannya. Wal Quran kalamullah. Kalamu dan Al-Quran merupakan kalamnya Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapannya Jibril, bukan ucapannya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Apabila salah seorang dari orang-orang musyrikin memohon perlindungan kepada wahai Muhammad maka lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah kemudian sampaikan dia ke tempat yang aman ini rahmatnya al-Islam ya bahwasanya kalau ada orang musyrik minta pertolongan dalam urusan dunia maka dibantu apalagi demi apa mendakwainya kepada al-Islam di sini apa Ketika ada seorang musyrik minta perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah menyuruh untuk apa? Melindunginya. Sampai dia mendengar apa? Kalau Allah didakwai. Ini rahmatan lil alamin. Bukan ya dibom, diledakkan dan sebagainya atau dibunuh. Seterusnya ini bukan Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, tidak semua orang musyrik eh berhak untuk di, dibunuh. Ya, di sini diantaranya apa? Orang musyrik ketika minta perlindungan lindungi. Ini sampai dia mendengar kalam Allah, mendengarkan firman Allah, didakwai tentang Islam. Kemudian apa? Bukan sampai situ saja, sampaikan atau antarkan dia ke tempat yang apa? Yang aman. Ini Islam rahmatan lil lil alamin. Yang mana intinya di dalam ayat ini bahwasanya Allah menamakan Al-Qur'an dengan apa? Kalam Allah. Hatta yasma'a kalam Allah. Sampai dia mendengarkan kalam Allah. Wal maksud bihi Al-Quran. Yang dimaksud dengan Allah di sini adalah Al-Quran. Fahuwa kalamullahi haqqan. Al-Quran merupakan firman Allah. Allah yang sebenarnya. Bukan majas. Anzalahu ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahyan. Allah menurunkan Al-Quran tersebut kepada Rasulnya SAW sebagai wahyu. Makanya Allah berfirman apa? Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa saddaqal mu'minuna Dan orang-orang beriman membenarkan hal tersebut. Makanya yang tidak membenarkan hal ini, yang tidak membenarkan Al-Quran sebagai kalam Allah, maka dia bukan golongan orang yang ber beriman. Dan sepakat ulama mengatakan seperti itu. Man qala Al-Quran makhluk, fahuwa kafirun. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Karena sifat orang beriman, meyakini. Membenarkan Al-Quran adalah kalam Allah. Wal mu'min wa saddaqal mu'min ala dhalika haqqan wa alimu wa ayqanu anna kalamullah ta'ala bil haqiqah mereka mengetahui mereka meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah hakikatan ya hak, secara hakiki ya, bukan majazi wa anna laysa bimakhluqin dan bahwasanya Al-Qur'an bukan makhluk It inna sifati far'un anizat. Ini juga sebuah kaidah bahwasanya sifat itu merupakan ya bagian daripada azab Zatnya Allah bukan makhluk. Dia adalah al-khaliq. Maka demikian pula dengan apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifatnya makhluk adalah makhluk, sedangkan sifatnya khaliq bukan apa? Bukan makhluk. Maka ketika kita meyakini Al-Qur'an adalah kalam Allah, kalam Allah merupakan sifat Allah, maka sifat Allah bukan apa? Bukan makhluk. Karena sifat itu bagian daripada apa? Azat, zat Allah adalah Al-Khaliq, dia bukan makhluk. Maka demikian pula dengan apa? Demikian pula dengan apa? Dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa sifat Allah taala qadimatun ghairu makhluka. Sifat Allah itu sudah dahulu kala, dia bukan makhluk. Amma kalamul basar fahuwa hadithun makhlukun mitluhum. Adapun ucapan manusia, maka itu baru terjadi dan itu adalah makhluk seperti mereka wa kullu man za'ama anna al qur'ana kalamullah aw wa kullu man za'ama anna al qur'ana kalamul bashar fa huwa kafirun dan setiap orang yang meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamul bashar ucapannya manusia maka dia kafir ya. ini sepakat al-sunnah mengatakan seperti ini namun sudah sering kita sampaikan ini adalah hukum secara umum hukum perbuatannya Adapun orang perorangannya, individu-individunya tidak harus apa langsung dikafirkan. Sebagai contoh apa? Kisah Imam Ahmad rahimahullah dengan Al-Khalifah pada waktu itu, yaitu Al-Ma'mun. Yang bukan hanya mengatakan Al-Quran makhluk, namun menjadikannya sebagai undang-undang apa negaranya yang mengatakan Al-Quran eh bukan makhluk maka disiksa di penjara di antaranya Imam Ahmad rahimahullah taala. Meskipun demikian, Imam Ahmad tidak mengkafirkan siapa? Al-Khalifah, yaitu al itu Ma'mun. Makanya apa? Bedakan antara hukum ulama atau hukuman ulama, fonis ulama tentang suatu perbuatan eh, atau pelaku secara umum dengan individu apa? individunya. Ini kembali lagi nanti kepada kaidah-kaidah mengkafirkan individu. Ini butuh apa perincian yang mendalam agar kita bisa terjauhkan dari subhat kelompok eh, teroris yang mereka apa langsung mudah mengkafirkan tanpa mengikuti kaidah-kaidah para ulama al-sunnah wal jamaah. Namun setiap perbuatan atau perkataan yang kufur kita katakan itu kufur. Adapun orangnya tunggu dulu. eh, perlu apa perincian lebih dahulu. Waqad au adallahu ta'ala bin kama qala subhana fa qala in hadza illa sihru yu'sar in hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar dan sungguh Allah telah mengancam orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk dengan api neraka. Ini ancaman Allah bagi yang mengatakan apa makhluk. Allah berfirman mengkisahkan ucapan Abu Jahal dan juga orang-orang musyrikin yang lainnya. Fakola, itu orang-orang kafir mengatakan bahwasanya tidaklah Al-Quran kecuali sihir yang didatangkan. Dan tidaklah Al-Quran kecuali, kecuali ucapan manusia. Ini ucapan Abu Jahal. Ya. Yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ini ucapan apa? Orang-orang kafir Quraisy dahulu. Mereka mengatakan tidaklah Al-Quran kecuali ucapan manusia. Maka Allah mengatakan, Sa'usli sakor. Aku akan memasukkan orang itu ke dalam neraka sakor. Falamma ra'al mu'minuna kaifa tawa'ada Allah bi saqar man za'ama anna al-Qur'ana kalamul basar alimu annahu kalamu khaliqil basar. Ketika orang-orang beriman telah mengetahui bagaimana Allah mengancam ya orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an sebagai ucapan manusia dengan neraka sakor, maka mereka pun mengetahui bahwasanya Al-Qur'an bukan ucapan manusia namun itu adalah ucapan khalikil basar ucapan sang penciptanya manusia yaitu Allah Subhanahu wa taala wala yushbihu kama kalamal basar dan Al-Qur'an tidak serupa dengan ucapan manusia. Makanya Allah menantang untuk manusia ya pada waktu itu mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Namun mereka apa? Tidak sanggup untuk mendatangkannya. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan eh, tidak ada yang serupa dengan Allah suatu apapun. Di antaranya apa? Tidak ada yang serupa dengan kalamul kalamullah. Eh, siapapun yang mengucapkan tidak akan sama dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih benar ucapannya daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kul eh, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abrina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Eh, jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Qur'an Karim. Ya, maka datangkanlah semisal dengan surat adalah Al-Qur'an. Ya, dan ya, datangkan ya, eh, para penolong kalian selain Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar. Ya, ditantang oleh semua taala. Namun tidak akan mungkin orang itu bisa menandingi Al-Qur'an karena memang apa tidak sama kalamullah dengan kalamu al bashar Bal inna kula sifatin lillahi ta'ala takhtalif an sifatin makhlukin. Bahkan setiap sifat Allah itu tidak akan sama dengan sifat makhluk, akan berbeda. Kaikhtilafi zatillahi ta'ala andawatil makhlukin. Sebagaimana apa? Perbedaan antara zatnya Allah dengan zatnya makhluk. Kalau zatnya saya berbeda dengan makhluk, demikian pula dengan apa? Sifatnya. Karena sifat merupakan bagian daripada azat. Ini yang berkaitan dengan masalah Al-Quran. Ini merupakan eh, prinsip yang selalu dijaga oleh al-sunnah wal jamaah. Kemudian kesimpulannya, Al-Quranu kalamullahi alal haqiqati. Al-Quran adalah kalam Allah secara hakiki, hakikatnya. Walaysa bimakhlukin, bukan makhluk. Wa man za'ama annahu kalamu basharin faqad kafara. Dan barang siapa yang meyakini itu adalah kalamnya basar, ucapannya manusia, maka dia telah kafir. Kemudian masih ada lanjutannya tentang masalah ini, poin yang ke-34. Waman wasafallaha bima'nan min ma'anil basar fakot kafara. Barang siapa yang mensifati Allah dengan makna dari makna-makna manusia, artinya dengan sifat-sifat manusia, maka dia telah kafir. Artinya barang siapa yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat manusia, maka dia kafir. Faman abasara hadza i'tabar, barang siapa yang mengetahui hal seperti ini, maka dia bisa mengambil pelajaran darinya. Wa an misli qaulil kuffari in dajara Dan dia akan menjauhkan diri daripada ucapan orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah ucapannya manusia wa alima Allah ta'ala bi sifati laisa basar dan dia mengetahui bahwasanya Allah dengan sifatnya bukan seperti manusia. Ini sekali lagi masih ada kaitan dengan masalah Al-Qur'an Al-Karim, cuma ini secara umum lagi. Bahwasanya segala sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk dan barang siapa yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk maka dia kafir. Bukan hanya masalah kalam Allah, yang lainnya juga sama. Yang mengatakan bahwasanya ya wajah Allah sama dengan wajah makhluk, maka demikian pula kafir. Sebagaimana sudah kita sampaikan dalam eh, pertemuan yang pertama, ucapan Syekhul Bukhari, gurunya Imam Bukhari, ya, Nuaim bin Hamad. Eh, dia mengatakan apa? Man syabbahallaha bi ahadin min khalqi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan salah satu dari makhluknya, maka dia apa? Kafir. Ini berkaitan dengan masalah apa? Tauhid asma wa sifat tidak sah tauhid asma wa sifat sampai orang itu menjauhkan diri daripada apa? Syirik dalam tauhid asma wa sifat. Di antara syirik tauhid asma wa sifat yaitu apa? Menyamakan Allah dengan makhluknya, menyamakan sifat Allah dengan makhluknya. Sifat Allah Ta'ala leisat kasifatil sifatil Sifat Allah bukan seperti sifat manusia. Wa ayyuma rajulin wasafa Allah Ta'ala bi sifatil basar faqad kafar siapapun yang mensifati Allah dengan sifat-sifat manusia, maka dia telah kafir. Ya. Sekali lagi, kafir mengkafirkan individu-individu tertentu yang memiliki pemikiran-pemikiran seperti ini, ini butuh perincian lebih dalam lagi. Cuma intinya kita tahu ini ucapan kufur, ini perbuatan kufur yang wajib untuk kita apa? Menjauhkan diri darinya dan menjauhkan diri daripada para pelakunya. Adapun menfonis kafir ini ya di ditunda terlebih dahulu sampai kita betul-betul ya menjadi para al ulama ya ya mungkin sebelum kita lanjutkan ya, ya. kalau ada pertanyaan dulu kalau tidak ada kita lanjutkan karena masih sore waktunya ya Thank Ya, pertama bahasa Arab itu sangat luas ya. Kemudian juga ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala afsahu ya lebih mendalam eh ucapannya sebagaimana tadi man asdaqu minallahi hadisa. Siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadi bahasa Al-Qur'an ini tentunya apa? lebih sastra dibandingkan bahasa selain Al-Quran. Dan itu juga punya apa? Ya, untuk menguji manusia pula. Ya, apakah mereka mengimani bahwa Nabi sebagai khotamun nabiin atau hanya apa ditakwil sebagaimana kelompok Ahmadiyah yang mengatakan khotamun nabiin sebagai apa? Ezina eh, sebagai perhiasan para nabi. Seandainya itu khotamun nabiin artinya bukan penutup para nabi, bukan khotimun nabiin, namun nabi datang dengan mengatakan apa? La nabiya ba'di tidak ada nabi setelahku. Wallahu taala a'lam. Ya, ada lagi tangan. Hmm? Tadi dijelaskan bahwa Pak e, di kaum jin itu enggak ada dainya. Di di kaum jin itu enggak ada Ya, enggak ada rasulnya. Iya. Kemudian kalau ada manusia misalnya mengajarkan agama kecil dan saling membantu itu boleh Iya, yang pertama saya lagi kita katakan al jin itu tidak memiliki para rasul ya tidak memiliki rasul dari kalangan jin itu sendiri namun mereka apa mengikuti para rasul dari kalangan manusia namun para jin itu memiliki para dai dai ya sebagaimana tadi mereka dalam surat Al-Qaf diceritakan tentang bagaimana mereka mengajak kaumnya untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya kaum mana aji budak ya Allah wa aminu Wahai kaumku, ikutilah, penuhilah panggilan da'inya Allah yaitu Nabi Muhammad SAW dan berimanlah dengannya. Kemudian pertanyaan tadi, bagaimana kalau manusia itu mendakwai al jin? Kemudian ada kerjasama dengan mereka, membangun yayasan atau yang lainnya. <laughs> Yang pertama, ya sebetulnya tidak ada masalah mendakwai al jin. Ya. Cuma permasalahannya sekarang al jin itu Rasul sifatnya dengan apa? Kadub, ya dusta. Ya, terkadang kita nggak tahu ya alam jin, alam jin ada alam alam Kita nggak bisa apa mengetahui jin itu di mana. Jadi bagaimana kita mendakwai al-jin tersebut? Cuma intinya kalaupun ya kita bisa eh, mengetahui jin dalam bentuk misalnya yang berubah jadi bentuk aslinya, maka apa? Kalau kita mendakwai tidak ada masalah. Cuma harus kita apa waspada, bisa jadi apa kita terseret oleh mereka karena sifat mereka adalah gaduh berdosa. Ya. Misalnya ketika kita ya kalau menurut pendapat Syekh Albani kalau orang kesurupan, tidak usah diajak bicara, Tidak didakwain sebagainya masuk Islam. Kita nggak tahu, mungkin dia apa? Berdosa saja. Bacain saja Al-Quran. Ya. Kalau dia memang orang beriman, dia keluar. Kalau dia terus eh mengajak kita jauh sebagainya, eh jangan. Nanti apa? Dia merupakan uh, pendusta yang ingin menipu kita agar kita apa? Tidak lagi membacakan apa? Al-Quran. Jadi terus bacakan daripada kita mendakwai tujuannya apa? mengelor waktu biar dia nggak kepanasan dan seterusnya. Jadi kalau memang ketahuan seperti itu, tidak masalah kalau misalnya kita di ya ada jin menjelma dan sebagainya, ya kita dakwain ada masalah. Eh, cuma sekarang masalahnya seperti itu, kita nggak bisa melihat jin, kita apa? Tidak bisa, ya istilahnya mengetahui apakah itu betul-betul ya jujur dalam pada daripada ucapannya. Eh daripada kita repot-repot mendakwai jin, banyak manusia yang kalau kita apa? Dakwai. Eh, ya, dakwai manusia yang sudah kerepotan, ya sudah susah mengatur jadwal, ya. Apalagi apa ngurusi al jin yang tidak tahu bagaimana apa bentuknya. Wallahu taala. Ada pertanyaan lagi? Hmm. Kalau tidak ada kita lanjutkan lagi. Sekarang masalah ru'yatullah, melihat Allah pada hari kiamat kelak. Poin yang ke-35 Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, "Warru'yatu hakun li ahli jannah." Melihat Allah itu adalah suatu yang hak yang akan terjadi pada para penghuni surga. Orang-orang beriman yang masuk surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hak pasti terjadi. Bi ghairi ihatatin wala kaifiyatin. Namun tidak bisa manusia itu meliputi wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa melihat namun tidak bisa apa? meliputi. Apa maknanya? Apa contohnya? Mungkin pernah juga kita sampaikan. Manusia ya bisa dia apa? Melihat matahari ketika terbit atau ketika terbenam. Cuma untuk meliputi dalam artian melihat segala gelak, gala-gala yang ada di mata matahari tersebut tidak akan mungkin apa? Bisa. Itu mungkin jauh ya. Yang dekat saja. Kita bisa melihat rumah seseorang dari jauh ya. atau mungkin dari dekat. Cuma kita nggak bisa mengetahui segala-gala yang ada di dalam rumah tersebut. Itu artinya apa? Tidak bisa kita meliputinya. Demikian pula apa? Orang beriman bisa melihat Allah pada hari kiamat. Pada waktu apa? Di surga kelak. Cuma tidak bisa meliputi apa? Wajahnya Allah, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan zatnya Allah, sifatnya Allah saya manusia tidak bisa meliputinya. Wala itu nabihi ilmu Eh, tidak bisa manusia itu meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala apalagi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud bi ghairi ihatatin. Kaum mukminin melihat Allah pada waktu di surga namun tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Wala kaifiyatin dan pula dan tidak pula dengan eh, cara atau bagaimananya yang diperkirakan oleh manusia. Kama taqabihi kita kitabu Sebagaimana hal ini telah di difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran firman Allah wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira wajah-wajah orang beriman pada hari itu berseri-seri pada waktu hari kiamat pada waktu di surga kepada Rabbnya lah mereka apa melihat wa tafsiruhu ala ma ta'ala wa alimahu Adapun penafsirannya, penafsiran masalah ayat ini itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimallah. Imam Syafi'i mengatakan amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang dibawa oleh Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Bukan kita mentafsirkan sesuai dengan akal kita. Ya. Allah jelas-jelas mengatakan orang beriman akan melihat kepada wajah Rabbnya pada hari kiamat. Eh bukan seperti apa takwil sebagian alil bid'ah yang mengatakan orang beriman itu melihat kepada rahmatnya Allah pada waktu di surga bukan melihat kepada wajahnya Allah. Ini apa? Tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Padahal Allah jelas-jelas mengatakan wujuhu yauma nadhirah wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri ila rabbiha kepada Rabbnya lah ya mereka akan melihat bukan kepada rahmatnya bukan kepada nikmatnya namun kepada apa ya zatnya Allah kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala seperti yang juga kita ditafsirkan oleh hadis Rasul SAW innakum satarona rabbakum sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian pada hari kiamat dan Rasul juga mengajarkan kita sebuah doa as'aluka lazzatan nazar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku mohon kepadamu lazzatan nazar, kelezatan melihat kepada wajahmu. Jelas Rasul mengatakan dalam doa beliau, as'aluka lazzatan nazar ila wajhik. Ya Allah, aku mohon kepadamu lezatnya melihat kepada wajahmu wa syauqa ila liqa'ik dan eh, kerinduan untuk bertemu denganmu. Imam Tahawi mengatakan dan penafsiran ayat ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan dia ketahui. Wa kullu ma jaa fi dzalika min min al hadits sahih an Rasulullah sallallahu fa huwa kama Setiap yang datang tentang hal ini tentang masalah orang beriman melihat kepada wajah Rabbnya ya yang datang sesuai dengan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW maka itu sesuai dengan apa dohirnya apa yang diucapkan Rasulullah SAW dan hadisnya secara pakat lama mengatakan hadisnya mutawatir. Artinya diriwayatkan oleh banyak sahabat. Al-Imam ibnu Abil Is Al-Hanafi mengatakan hadis ini mutawatir. Ini diriwayatkan oleh kurang lebih 30 sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Jadi sangat kuat hujahnya ahli sunnah dalam menetapkan apa orang beriman melihat kepada wajah Allah pada waktu di surga Ya, seperti tadi hadisnya innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah la tudamuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian sungguh akan melihat kepada Rob kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan purnama ya, atau bulan ketika purnama kama al komar sebagaimana kalian melihat kepada bulan ketika purnama la tudamuna fi ru'yati. Kalian tidak berdesak-desakan dalam apa? melihatnya. Di sini Rasul apa? Tidak menyamakan Allah dengan bulan tidak, cuma bagaimana melihatnya itu yang Allah yang disamakan dengan ya tadi. Artinya apa? Tidak saling berdesakan. Kita melihat apa? Bulan, ya, satu zatnya. Meskipun seluruh dunia ya melihatnya tidak apa? berdesak-desakan. Demikian pula orang beriman melihat kepada wajah Allah tidak berdesak-desakan. Dalam hadis tadi, Rasul tidak menyamakan Allah dengan pula. Cuma menyamakan apa? Bagaimananya melihat Allah pada waktu hari kiamat tersebut. Wa maknahu ala aroja. Demikian pula makna hadis tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Wasallam. Ya, tidak boleh kita takwil-takwilkan. Tidak boleh kita mengatakan, oh maksudnya melihat kepada rahmat Allah. Rasul mengatakan langsung secara jelas dohirnya, innakum satarona rabbakum. Sesungguhnya kalian melihat kepada apa? Rab kalian kurang kepada rahmat Allah ataupun nikmatnya Allah. La nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina. Tidak boleh untuk kita apa? mentakwil takwil ayat ataupun hadis Rasulullah Alaihi Wasallam dengan akal pikiran kita bi ara'ina wala mutawahimina bi ahwaina dan tidak boleh kita membuat prasangka-prasangka tentang ayat ataupun hadis tersebut dengan hawa nafsu kita kita imani apa adanya sesuai dengan dohirnya. Fa inna ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah selamat agama seseorang kecuali bagi yang menyerahkan diri kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang itu tidak akan sempurna agamanya tanpa dia apa? memasrahkan diri, tunduk patuh. Ya, demikian pula membenarkan, tidak mentakwil-takwilkan ayat Allah dan sunnah Rasul SAW. Ya, fala warabbika la yu'minun hatta yuhakimuka kafi syajara bainahum. Allah berfirman, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian atau tidak sempurna ya fala warabbika demi Rabbmu la yu'minun mereka tidak sempurna imannya sampai mereka apa menjadikan engkau sebagai hakim pemutus hanya betul-betul tunduk pasrah kepada apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam waradda ilma mashtaba ila alimihi dan sekaligus mengembalikan hal-hal yang samar-samar kepada yang alim ya fasalu ala zikri inkuntum kuntum la ta'lamun ini ucapan Imam atau Hawi rahimallahu taala. Sekarang kita baca sarahnya. Kata Asy-Syaikh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz, ru'yatul mu'minin rabbahum azza wa jalla yaumal qiyamah bi absarihim iyanan sabitatun bil kitabi was sunnah. Melihat melihatnya orang-orang beriman kepada Rob mereka pada hari kiamat dengan penglihatan-penglihatan mereka ya dengan mata-mata mereka itu sabitatun telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ayatnya, dalilnya adalah firman Allah yang pertama tadi, surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nazira. Wajah orang-orang beriman pada hari itu berseri-seri kepada rohnya lah mereka melihat. Demikian pula dalam surat yang lain, surat Yunus, eh, surat 6 Yunus Allah berfirman, "Lilladina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, ada kebaikan bagi mereka dan ada tambahannya. Eh, ada bonusnya, ada nilai plusnya. Dikatakan di sini waqad fasara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annaha nazar ila wajhil azza wa jalla. Dan kata-kata ya, bonusnya, ziyadahnya, tambahannya ditafsirkan sendiri oleh Rasul SAW. Ini penafsiran ayat dengan apa? Hadis. Rasul mentafsirkan ada Eh, bagi orang yang beriman, bagi orang yang berbuat kebaikan, ada pahala kebaikan bagi mereka dan tambahannya. Apa tambahan itu? Rasul mentafsirkan sendiri, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dari Al-Qur'an Karim tentang penetapan orang beriman akan melihat kepada wajah Allah pada hari kiamat kelak. Dan juga ada ayat yang lainnya di antaranya surat Al-Mutaffifin. Ya, Allah berfirman, "Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun." Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir pada hari kiamat, itu terhalang dari melihat kepada Rabb mereka. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika mentafsirkan ayat ini, kalau orang ber, kalau orang kafir itu terhalang dari melihat kepada Allah pada hari kiamat kelak, ya, dalam keadaan Allah murka pada mereka, maka orang beriman ya, akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepada mereka. Jika sama-sama tidak melihat apa bedanya orang kafir dengan orang yang beriman. Itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Dalam surat Al-Mutaffifin tadi. Adapun dalam hadis Rasul bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara atau kama tarawna hadzal qamara la tudammuna fi ru'yatihi." Sesungguhnya kalian melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan dan kalian tidak apa berdesak-desakan dalam melihatnya. Eh sekali lagi di sini Rasul tidak menyamakan antara Allah dengan bulan, cuma Rasul menyamakan apa? Cara melihatnya. Artinya apa? Meskipun satu dan yang melihat banyak tidak apa? berdesak-desakan. Dan hadisnya ini mutawatir diriwayatkan oleh 30 sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini walaysa makna zalik al-ihatatu billahi ta'ala hasalillah. Namun makna melihat kepada Allah itu bukan maknanya meliputi Allah Subhanahu wa taala. Beda antara melihat dengan apa? meliputi. Lakinna ru'yatun basariyatun haqiqiyah. Eh, meskipun itu adalah ru'ya basariyah, melihat kepada apa? Allah dengan mata-mata mereka. Eh, bukan seperti ahli ta'wil juga mereka mentakwilkan mereka melihat dengan apa? Mata hati mereka. Bukan mata ya penglihatan mereka. Sedangkan Rasul mengatakan apa? Kama tarawun al komar. Kita melihat rembulan apa dengan mata hati kita atau dengan mata kepala kita. Ya. Ini jelas-jelas batil pentakwilan seperti itu. Walisat ru'yatan kolbiyatan maknawiyah. Eh bukan melihat dengan mata hati, ru'yatan qalbiyah bukan. Namun orang-orang beriman melihat kepada wajah Allah pada waktu di surga dengan mata-mata kepala mereka. Bal innaha a'dhamu na'imin yatana'amu bihi ahlul jannah. Bahkan melihat kepada wajah Allah itu merupakan nikmat yang teragung ya, yang dirasakan oleh orang-orang yang di dalam surga. Makanya dalam uh, disebutkan oleh Rasul SAW ketika Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan semua kenikmatan yang ada dalam surga kepada para penduduk surga atau kepada penghuni surga, Allah mengatakan azidukum, apakah aku akan memberikan tambahan kepada kalian tentang nikmat-nikmat ini? Maka penghuni surga mengatakan, ya Allah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, telah engkau berikan nikmat kepada kami. Namun ketika itu pula Allah menyingkapkan hijabnya dari dirinya dan mereka pun melihat kepada wajah Rabb mereka dan mereka pun mengatakan ini adalah nikmat yang paling agung di surga. Ini nikmat yang teragung di surga adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang bisa menikmati ya melihat wajahnya pada waktu di surga kelak. Wal ahaditsu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal babi mutawatiratun hadis-hadis dari Nabi SAW tentang masalah ini itu mutawatir. Eh, banyak periwayatannya. Kama jazama biha kasirun minal imam. Seperti yang telah ditegaskan oleh kebanyakan para imam-imam ahli hadis. Wa maksudul ayati wal ahadisi huwa zahiruha. Adapun makna ayat dan hadis jelas sesuai dengan dohirnya. Orang beriman yang masuk surga akan melihat kepada wajah Rob mereka. Wa anal mu'minina yarawna rabbahum iyanan yaumal qiyamah. Bahwasanya yang beriman akan melihat kepada roh mereka dengan mata kepala mereka pada hari kiamat. Wa nahnu nusaddiqul akhbar al-waridata fi Dan kita apa? Wajib membenarkan berita yang telah datang tentang hal ini. Selama hadisnya apa? Sahih. Ya, dan disahihkan oleh para pakar ahli hadis wajib untuk kita apa? Membenarkannya wala natakallafu ta'wilaha bi ara'inal qasira. Tidak boleh kita apa? memaksa diri untuk mentakwil-takwil dengan akal pikiran kita yang dangkal. Ya. Oh maksudnya bukan melihat wajah rohnya, namun melihat kepada rahmatnya, melihat kepada nikmatnya. Oh melihatnya bukan dengan mata kepala, dengan mata apa? Ya mata, nah, mungkin ada nanti mata kaki dan seterusnya. Ya, Intinya apa? Dilarang untuk kita mentakwil-takwilkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang jelas-jelas makna itu dohir, tidak perlu takwil-takwilkan lagi. Wala natawahamu bi ahwaina ma yukhalifu haqiqataha. Tidak perlu kita membuat apa prasangka-prasangka eh, tentang ayat-ayat dan hadis-hadis tadi dengan hawa nafsu kita yang menyelisih hakikat daripada ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. <clears throat> Fa insana إذا أراد السلامة في دينه من az والضلال فعليه أن fa alaihi an ورسوله صلى ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam karena seorang manusia apabila dia menginginkan keselamatan bagi agamanya dari penyimpangan, dari kesesatan, maka jalan satu-satunya untuk dia tunduk ya, patuh ya, menyerahkan diri kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam masalah perintah dan larangan sami'na wa ata'na. Dalam masalah berita sami'na wa saddaqna. Kami mendengar dan kami sekaligus apa? Membenarkan. Tidak boleh apa? Mentakwil-takwilkan ataupun menolak berita tersebut. Fima warada fil akhbari sabita. Yaitu tunduk patuh kepada perintah Allah atau kepada eh, berita dari Allah dan Rasulnya SAW di dalam hadis yang sahih. Dan itulah makna daripada identitas kita sebagai seorang apa? Al-Muslim. Namanya Al-Muslim, itu dari kata-kata apa? Aslama yuslimu. Tunduk patuh, menyerahkan diri kepada Allah. Eh, tidak apa? Menentang Allah. Tidak mengingkari. Tidak apa? Mendustakan berita dari Allah dan Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya Al-Muslim yang sejati. Wa ida istaba alai amru Aida istaba alai amrun radda ilmau ila khaliqihi dan apabila samar-samar ya kepadanya atau atasnya suatu perkara maka dia mengembalikan ilmunya kepada al khalif Allah Subhanahu wa taala ini dalam hal masalah keimanan kama qala taala sebagaimana Allah berfirman fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada ya penyimpangan ada penyakit maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat apa tujuannya ibtigha'al fitnah untuk apa mendatangkan fitnah dan juga mendatangkan takwilnya dan tidaklah yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan rasikhuna fil ilmi orang-orang yang eh, kokoh keilmuannya mereka mengatakan aman nabi kita beriman dengannya setiap ya kulum di rabbina semuanya datang dari Rabb kita wa ma yazakaru illa ulul albab dan tidaklah yang mengingat hal itu kecuali ulul albab. Ya, di dalam ayat ini ini ayat awalnya Allah menjelaskan tentang apa? dua macam bentuk ayat Al-Qur'an. Walladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun wa akharu mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan kepada wahai Nabi Muhammad Al-Qur'an yang di dalamnya ada apa? Ayat yang muhkamat yang jelas dan yang lain apa? Ayat yang mutasyabihat. Kalau orang yang di dalam hatinya ada penyakit mengikuti apa? Yang mutasyabihat. Seperti yang sudah kita contohkan dalam masalah apa? Di mana Allah? Jelas Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal asistawa. Rasul mengatakan ketika mengatakan Aina Allah, Aina Allah kepada budak perempuan, budak perempuan menjawab fis sama. Di langit jelas ya Allah di langit. Cuma apa? Orang-orang mengambil yang mutasyabihat. Wa huwa ma'akum aina mukuntum. Di mana saya kalian berada, Ya Allah bersama kalian di mana saya kalian apa? Berada. Ini enggak jelas maksudnya apa? Apakah bersama mereka dengan zatnya atau dengan ilmunya? Kalau orang yang di dalam hatinya ada penyakit, cari yang seperti ini. Untuk apa? Ditakwilkan. Yang bersama dengan kita adalah zatnya Allah. Berarti Allah apa? Di mana-mana. Ini adalah apa? Ciri orang-orang yang eh, suka apa? Mentakwil atau yang dalam hatinya ada penyakit. Mengambil yang mutasabiat. Padahal jelas Allah al-arsi istawa. Dan juga masalah-masalah yang lainnya. Eh, kalau misalnya saya orang itu sudah mentok tidak mengetahui masalah ya ayat-ayat seperti ini, maka kewajiban dia beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Cuma tidak sampai dia apa putus asa. Selain dia beriman kepada Allah dan dengan ayat-ayatnya ini harus dia apa tanya kepada para ulama yang mengetahui tentang masa ayat Al-Quran. Tentang apa ayat yang sama-sama tersebut agar tidak menjadi apa rancu terus dalam pikirannya. Yang pertama kalau dia tidak mengetahui pertama kali mengatakan apa amanah kita beriman kepada Allah. Kemudian setelah itu apa? Apakah berdiam diri? Tidak mau tanya tidak. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamu. Itu sikap orang-orang yang beriman, yang betul-betul ingin mencari al-haq. Ya, saya, saya, saya cukup sekian apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Atau kalau mungkin mau ditambah lagi, apa apa saya tambah lagi. Karena emang ya diperlukan. Ya. Fadal. Ya. Iya, dilihat aja nanti dalam tafsirnya aja. Iya. Ya, kalau sepakat kita mengatakan para ulama mentafsirkan itu sebagai khatamun ambiya, penutup para nabi. Dan mereka lebih paham tentang bahasa Arab daripada kita. Kita hanya tahu isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya, mereka lebih mengetahui tentang masalah ya bahasa Arab secara ya asal. Jadi kalau mau lebih terbinci lihat tafsir para ulama tentang hal ini. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Anak ingin bertanya makanan yang diperoleh dari acara tali itu kan halal, tetapi tetap tidak ikut tahlilannya. Lalu bagaimana dengan makanan yang diberikan kepada kita tetapi makanan tersebut adalah makanan dari perayaan orang Nasrani dalam kurung Natalan? Apakah makanan tersebut halal untuk kita makan atau haram? Hukumnya seperti apa? Yang pertama, kita harus memahami sebuah kaidah segala sesuatu dalam urusan dunia itu hukumnya mubah, dibolehkan sampai ada dalil yang apa? mengharamkannya. Setiap makanan hukumnya halal kecuali ada yang mengharamkannya dari dalil Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah wasallam. Dan itu pun sedikit dibandingkan yang yang halal, ya haram makanan haram yang makanan haram yang minuman atau yang lainnya dalam urusan dunia itu lebih sedikit daripada yang dihalalkan. Ya. Kita katakan apa? Semua yang berkaitan dengan urusan dunia itu hukumnya mubah sampai ada dalil yang apa? mengharamkannya. Tentunya apa? Yang dikecualikan tentunya sedikit daripada yang ya hukum asalnya. Demikian pula di sini masalah makanan, ya tahlilan kita katakan halal karena apa? Tidak ada dalil yang mengharamkannya. Mana dalil yang mengharamkannya? Kalau dikatakan wa madzubihalil Allah mengharamkan apa yang disembelih bukan karena Allah. Ya sekarang mereka orang tahlilan, mereka menyembah untuk Allah, cuma mereka apa? Salah caranya. Ya, dan itu sepakat kita mengatakan seperti itu. Beda dengan orang yang apa? Jelas-jelas memotong ya kambing atau sapi kemudian diarak ke laut selatan misalnya untuk dipersembahkan kepada nyilorok itu ini ada hukumnya haram ini ada sembelihan bukan karena Allah Subhanahu wa taala ada pun yang merayakan tahlilan ini acara bid'ah ya karena apa dia ingin untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia dengan cara berjamaah tadi dengan cara tahlilan satu hari dua hari dan sebagainya tujuannya untuk Allah namun apa? Salah caranya. Mereka menyembelih hewan korban untuk Allah cuma dengan cara yang apa? Yang salah. Maka apa hukumnya halal. Adapun masalah ya, makan orang Nasara, makan Alkitab dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah kalau tidak salah yang kelima, Allah menghalalkan makanan Alkitab wa ta'amuhum halal lakum. Ha, apa namanya? Makanan mereka Alkitab itu halal lakum. Ya, halal bagi kalian. Apalagi ya ini kita apa? Selain sesembelihan, itu hukumnya apa? Halal. Ya. Ada pun masalah sembelihan, ini yang dipastikan oleh para ulama. Namun yang rojih dibolehkan selama yang pertama kita mengetahui mereka menyebut nama Allah. Demikian pula kalau mereka tidak menyebut nama Allah atau eh, kita nggak tahu mereka menyebut ataukah tidak, itu tetap hukumnya apa? Halal. Kecuali kalau kita melihat jelas-jelas ya dengan nama Yesus Kristus ya atau saya persembahkan itu Yesus Kristus, maka ini haram. Jangankan makanan Alkitab, orang muslim saja yang menyembelih untuk selain Allah haram hukumnya, apalagi alil kitab. Cuma hukum asalnya makan mereka adalah halal. Insyaallah jelas ya. Ya, saya ulang lagi, secara asal makanan Alkitab itu halal. Kecuali kalau ada hal-hal yang apa? Membawakan hal yang haram. Kayak tadi, kita melihat jelas orang itu menyembelih untuk Yesus Kristus atau disebut nama Yesus Kristus ketika menyembelihnya maka haram. Adapun acaranya Natalan, eh, tidak ada dalil yang mengatakan acaranya orang Alkitab atau acaranya orang Muslim yang menjadi syariat itu apa haram hukumnya? Mana dalilnya? Ya, coba dalilkan. Kalau ada ya kita tunduk. Ya, selama tidak ada kembali kepada hukum asal semua makan hukumnya apa? Halal. Itu yang bisa kita jawab. Allah taala. Lalu makanan yang diberikan pada kita dari perayaan ulang tahun bagaimana? Sama juga, ya. Hukum asalnya adalah halal selama tidak ada yang mengharamkan. Cuma kalau kita tidak mau, jangan mengharamkan. Eh, kita kasih ke orang lain yang membutuhkan dan seterusnya. Eh, sebagaimana dikatakan apa? Eh, Ingkarih tafadahu fadahu walatuharimhu ala ahad. Jika engkau benci terhadap suatu hal, maka biarkan ya untuk orang lain jangan engkau mengharamkannya selama tidak diharamkan oleh syariat. Kalau kita nggak mau ya sudah, jangan dimakan. Cuma apa? Jangan mengharamkan. Demikian pula tentunya dengan cara yang baik. Kalau nggak mau makan, jangan dilempar di depan rumah orangnya. Hmm. ya. Kemudian juga apa? Jangan dibuang di sampah. Kelihatan orang dan seterusnya. Ya, ah, banyak orang yang membutuhkan. Kalau kita nggak mau, berikan yang ya lebih membutuhkan daripada bagaimana sikap kita apabila ada orang Nasrani yang bertanya tentang keonaran SPI dan skandal PKS. Ya, kita jelaskan dengan eh, ilmu yang kita miliki sesuai dengan apa? Ilmu yang kita miliki saya sebutkan bahwasanya mereka ini telah menyimpang dari Islam. Itu bukan ajaran Islam. boleh mereka tahu bahwanya Islam bukan mereka. Artinya apa? Perbuatan mereka sangat jauh dari ajaran Islam. Biar apa? Kita melepaskan Islam dari perbuatan mereka. Biar apa? Mereka tidak popi dengan al-Islam. Jika Islam seperti itu tidak. Ya, kita katakan itu adalah perbuatan mereka sendiri yang tidak sesuai dengan ajaran al-Islam. Ya, kita jelaskan dengan ya, eh, segambang-gamblangnya agar mereka betul-betul terkait dengan Islam. Tahu hakikat jati diri Islam yang sebenarnya yang tercoreng oleh perbuatan mereka yang jauh daripada ajaran sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang ditanyakan? tidak ada. Kita cukupkan sekian. Jazakumullah khairan perhatiannya. Aku qouli hadza wa aqulu da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.